ayyuhal al kiram Al-an al-barnamijul khas yani mau'izatul hasanah Syekh Al-Mukarram Al-Haj Ad-Duktur Mustafa Bisri Mudirul Ma'had Radatul Talibin Lateh Rembang Jawa Al-Wusto Fal yatafaddalu mashkuro Terima kasih kami haturkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, tibalah pada acara yang kita nanti-nantikan, yakni Mau'idah Hasanah dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Mustafa Bisri, pengasuh Pondok Pesantren Raudotut Talibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd afadil sadatil masyayikh wal asatidah wal ustazat wa fil muqaddimah pesantren Rapyak para sepuh pini sepuh ibu-ibu bapak-bapak sederek-sederek sedaya kaum muslimin muslimat khususipun keluarga besar saking almarhumah ibunya Nyai Salimah lan Romo Kiai Dalhar Munawir teristimewa para santri-santri sedaya rahimakumullah kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalam Allah taala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka hormat Khotmil Quran lan kholipun simbah Nyai Salimah dalah Kiai Dalhar mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis ingkang sae dalam rangka ingkang saya kanti niat ingkang saya punika pikantuk ridho sang Allah taala barokah manfaat fitini wa dunia wal akhirah para rawus doyo ne acara khotmil Quran oleh kiai ini pun biasa teng pundi-pundi ana acara khatmil Quran, ana acara khole kiai. Niki sing tesih arang-arang niku langka niku khole nyai. Niki perlu digalakkan niku. Ngekholi ini bukan soal emansipasi. Tapi kata tokoh-tokoh perempuan itu yang tidak kalah jasanya untuk masyarakat yang perlu diholi supaya orang bisa meneladani sebagaimana khol-khol kiai itu diteladani oleh santri-santri lanang nyai-nyai itu iki akeh santri wedok mosok santri wedok ameh niru kiai lanang nyai nyai jadi kalau ada misal ah, diarani bid'ah lah usah ora usah ngurusi ya. Sekarang ini penting, menurut kula ini penting, muludan ini ku penting banget. penting banget. Selain khotmil Quran, khol kalau mulut penting. Nek perlu mulutan orang usah ngenteni Rabiul Awal. Saben bengi. Minimal kayak mbiyen saben malam Jumat. Khol kiai pun ora usah ngenteni lahir kapan, wafate kapan. Wis karep-karepe ngono wong Kiai Ali niku ngekoli Kiai Mak Maksum ramane piyambak nggih mboten pas wafate. Kula nggih didhawuhi wis rasah pas wafate abahmu. Anu ae bareng nombek lasem ae. Langsung tanggal 6 kue tanggal 5 wis. Sebab napa? Sebab wong ora ana wong ana muludan minas sregepe ae wong isih dok lali lakune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mulutan wis sregepe ra karuan. Kula diundang mulutan ngantek tanggal 57 Rabiul Awal. Ngono ae kelakuane wong isih ora nempil karo Kanjeng Rasul. Lah apa meneh dadak emeh dikongkon nglereni dengan alasan bid'ah wis tambah ndak karu-karuan nanti sampean tingali kelakuane wong Islam karo wong ora Islam mon wis ora kena dibedakno kok belas ah nek ngene iki ya ketok islame yo ya keturunan yo ya ngaji jajan nek ning dalan kono wis gak nguyahe padha ae ngadep ning dalan hmm. Wong meneh nek lagi demo wis Tambah rakonangan nih kindi ndi sing umat Muhammad di sing ora. Wabeh gembol-gembol tuangkeme wawak-wawak. <laughs> Wali Kanjeng Nabi waluse ra karuan. kacang-kacang, iki wong-wong gak entuk rahmati Gusti Allah tapi. Ono sing ngaku ulama ngaku kiai ngaku ustad tapi kok ora koyok kanjeng nabi ya gak kentuk rahmat mergo jawab Gusti Allah pancen fabima rahmatin fabima rahmatin minallah lintalahum anjing nabi walus niku mergo untuk rahmati Gusti Allah sampai naik soalus kalau rahmat <laughs> logika kula ngoten mbok logika sampean Abima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fadlan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Sakniki ora ya. Tambah dipejemi tambah marek. Dilus malah mayu. Iki sing balik sing endi iki? Ya ini apa santri ini? Ini harap di lereni mulut dan iku. Khalqi ngoten nek muludan menika sing dhuwur dhewe pemimpin agung kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek sampean terus muni lha nabi kok ya kula niki tiyang biasa mawon kan kaya Kanjeng Nabi angel to menika nabi kok utusane Gusti Allah sakniki nek kiai sampean name muni piye name muni oh, mereka kiai kok lha terus sampean niku panutane sinten nabi moh kiai moh muludan moh hal moh gue tambah gak karu-karuan khol niku pak minimal kan yo ya ngeling mati ya ngeling mati lah gak entuk khol wong dintuki khol ae khol kaya ngene sregepe ae wong lali mati yo rumasane wong nek urip terus petita petiti kaya kaya urip terus Jujune ngono kok. Dadi sewayah-wayah eling, oh, aku saiki ngekoli Bunyai Salimah, ngekoli Kiai Dahar. Sumpen aku dikoli apa ora? Apa kaya pitik keplindes kol ngono ae. Geger sedheluk wis Lah iki istimewaan niku ana kole Nyai Salimah. Niki, niki perlu dianu. Kiai Munawir ini anu ngekholi sinten ngono. Anu? Ono sing ora kenal blas itu ngekholi oh, ngekholi Syekh Abdul Qadir Jailani. Niku umum. ngekholi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mbok sekali-kali ngekholi juga Rabi'ah Al-Adawiyah. Tokoh wali wedok. Wali gak lanang tok wedok ya malah Rabi'ah Dawiyah niku wah luar biasa niku nek dikoli terus puantes banget ya Allah. Rabi'ah Dawiyah menika iki cah wedok-wedok nganakno khole robi'ah Dawiyah. Robi'ah Dawiyah niku tahu matur karo Gusti Allah taala. Jadi kiambek niku wali wedok sing gandrung karo Gusti Allah. Ulama-ulama besar pada zaman tabiin itu. Itu akeh sing do nglamar. Jawabane, aku wis duwe pacar kok." Kok mbok lamar iki? Sampeyan pacare sinten? Niku. Sing kuwasa dhewe, hebat dhewe apik dhewe manut dhewe acara Gusti Allah tapi sing mengagumkan niku kula niku sing delek-delek niku pengendikane mature kali Gusti Allah njaluk niku di Gusti Allah sampean rungokno jalukan ini sampean bandingno karo wong apik-apik sak zaman niki. Gusti menawi mangke kula pejah mangke teng akhirat niku kula panjenengan dadosaken tiyang ingkang wageng sanget jenengan kan kuwasa ala kuli sakit qadir saged napa-napa kula mangke jenengan dadosaken wedi sanget ngebaki neraka sebab awak kula niku saged ngebaki neraka supados mboten nonton tiang sing sakit mlebet mriku malih mergo pun kebek kalih awak kula ono itu njaluk awake digwedhekno ngantek ngebeki neraka sampe wong liya ora iso mlebu neraka Nah saiki kepengine ndekne ning dewi dhewean neraka wong liyane kabeh ning neraka. Waduh, baina sama wasumur Niki Robi Adawiyah kepengen berkorban dirinya supaya manusia seluruhnya masuk surga semua. Mergo ning neraka wis gak sedeng. Lha iki malah kepingine sing ning swarga ndikne tok liyane ning neraka. Engko kesepian ndekne glondangan dhewean, gak ana kancane. Dikholi Robi Adawiyah dikholi Sayyidatina Fatimah nek kepengin mendhuwur-mendhuwur Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Khadijah. Tokoh-tokoh. Nek ngene mriki niki pun Bu Salimah, mangke tenggene wingi Nyai Salamah. yo asmane meh padha. Pun pengin ndu niki kula ngekholi wedok. Bu Nyai Salimah kae Bu Nyai Salamah. Niku Bu Nyai Salamah niku bapake tokoh liberal ini, ulil ini niku ini dikholi wah jadi napa malah niki akeh santi-santi wedok ini perlu mempelajari tokoh-tokoh wanita yang seperti Bu Salim mergo senajan kita ketoke mau nyai tok kadang-kadang mau ketoke kaya ning guri tapi sampean betul ngerti perannya apa di dalam rumah itu nyai nyai wah masya Allah kiai kiai sing nyaine niku ora kebenaran hmm, dilalahi putrane nggih ora pati kebenaran <laughs> sebabnya apa sebab kiai ini niku ngurusi masyarakat awake wis diwakafno ning masyarakat anaknya terus apa sing ngurus sing didik bapak kula ya Allah yarham Kiai Bisri niku kiai tenan nek kula kiai-kiainan ngono ae iblis itu juga. Niku kula ngantek meri kali santri-santri niku. Niku kali santri niku ngantek ndrese, ngantek turune, ngantek jamaah. Niku diopeni kabeh. Masyaallah. Subuh digugahi. Gak ngaji di takzir. Masyaallah. Ya kaya Pak Ali ini ngoten ben. Bapak kula nggih ngono. Lah kula iki timbano ae jar. Batine wis tak serahno kiyaine ae ngoten. Mboten nate kula ditakoki kowe balam tekan lampok, kowe ngajimu tekan ndi kowe kelas pira blas mboten nate ditakoki. Apa meneh kok digugah tangi. Tang subuh niku gak digugah gak dijalno. Meri kula. Lah untungnya wonten ibu kula. Untungnya ada di buku. Buku lo ini sing terus mulai marai kula nulis alif ba ta niku nggih ibu kula mboten bapak kula. Marai turutan niku mbok kula. Marai asahud barang niku mbok kula. Nyeritani sekapat-sekapat nggih mbok kula. Niku nembe peran untuk anaknya. Ada peran Nyai itu kaitannya dengan kiainya. Bagaimana mempersiapkan kepentingan-kepentingan kiai ini. Arab mulang gawein hitam kopi. Nyediakno nyiap no kitabe. Sak itu deh. Derek mangke nek napa namine wonten urusan-urusan kemasyarakatan kiai ini nganakno pengajian umum kanggo wong-wong kampung sing itu ngurusi tamune nyai nek kiai ini kesel mergo sing mijeti nyai ini nek kita kok koyok Ono kiai kok wis meh terus asa. Wong kok dikandani kok do angel gitu zaman akhir. Kandani wis nganggo dalil hadis barang ditakoki hadise sokeh ta ora. Ngakokno ati wong saiki ku ya. eh, iku nyai deh. Eh, sabar, bah sing sabar wong saiki wis ngono kuwi lah nek sampean ra sabar engko terus piye sing jadi kayak nika lah sampean ndak lali perane Sayyidatina Khadijah Al-Kubra alam ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika niku Masya Allah Kanjeng Nabi ini girap-girap kula ini menate munggah Jabal nul niku sak durunge digawe kaya sak mangke niki. Isih masih perawan. Jabal nul niku sih perawan kula nate munggah temen. Masyaallah kula mbayangno Kanjeng Nabi niku terjal banget. Munggah. Kula nalika niku munggah kalih sederek kula sing almarhum mantan menteri agama niku. Maftuh Basuki yang kan tengah pun betul pun munggah. musaku aku terang ndredeg kabeh aku Tengah-tengah jalan Mulku panjen angel. nih iki di Nabi kok nari kok ketemu malaikat Jibril kok melayu gitu piye? Ceritane kok tembdak iki. mereka girap-girap. Lha kok ketemu malaikat. Wah. Wah, itu kometer. Jerodok atisen. teng dalem nyai ne cara kiai ngoten nyai ne Sayyidatina Khadijah dikemuli ndodok si rem-rem aku wedi Wah, masya Allah medeni. Wah, mboten napa-napa. Jenengan niku saya, sae, saya, sae. Tukang nulung uang kalih sepadha-padha nggih kaya ngoten sayang kalih tiang, mboten mungkin nek Gusti Allah negakake jenengan mboten mungkin punah niku Siti Khadijah sampai mulane pun kapundut barang niku garwane sing berikutnya Siti Aisyah niku cemburu mergo Kanjeng Nabi niku bolak-balik nyebut Siti Khadijah ini apa-apa Siti Khadijah, apa-apa Siti Khadijah. Ngantek nanti Siti Aisyah niku gak kuat nahan cemburu. Cemburu kok mbek wong sing wis ora ana. Niku Siti Aisyah. Nah, cemburu nih nemen. Terus Siti dijah. Dijah. terus mati aku ngono. Wis dukani karo Kanjeng wong niku ora ana sing percaya karo aku blas iku Khadijah pertama kali percaya karo aku ora ana wong kaya Siti Khadijah niku pendamping nah, iki sing calon-calon pendamping iki jadi santri-santri wedok niku kan dua pilihan engko meh dadi kiai wedok apa dadi nyai pilihannya dua-duanya membutuhkan persiapan-persiapan persiapan-persiapan nomor sisi persiapannya tentu saja ilmu karena itu faridoh faridoh itu niku likuli muslimin wa muslimatin biasanya muslimin itu mus, mencakup muslimat barang niki boten no muslimin wa muslimatin ngilmu Ilmu apa? Nah, ini saiki masuk khatmil Quran. Yang pertama ilmu Quran. Ojo kok muni bolak-balik muni kembali ke Quran, kembali ke Quran. Tapi maksudnya kembali ke Quran terjemahan di Pak Ngaji. Mulai bolak-balik kalau mengatakan konsekmen mengatakan kembali ke Quran, yo ngaji ning pesantren. Ra iso. Kembali ke Quran kok delok terjemahan Kementerian Agama. Ketemu pirang perkara. Di rumah sana sekarang ini kata. Nek ra percaya sampean undang yo sing pun terkenal-terkenal teng televisi niku, ustaz cek kiai sing. Sampeyan Dek takokno kowe ngerti ayat Al-Maidah. Ayat 8 kon dhisik. Ngertine ayat Maidah nomor 51. Ayat Maidah nomor 8 cek e waca. Ngerti maknane kok gak? Ngorak buka terjemah Kowe muni hadis iki hadis sahih muttafaqun alaih kondi mangke tak dibukakno mutiara hadis-hadis ngono jarene kembali ke Quran dan hadis la ilaha illallah kembali ke Quran hadis yang ngaji nih pondok tidak bisa kalau tidak Quran tidak bisa diterjemahkan Ustaz Vietnam sekali saya kan udah terpengaruh opini tidak bisa Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Menurut saya paling enggak, menurut semua kampian terserah. Negara demokrasi. Ya. Menurut saya Quran itu tidak bisa diterjemahkan apalagi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nek mau nggak ngetahui ki maknane apa? Aulia maknane apa? Iku bisa mbok Tapi untuk memahami ngaji, tidak bisa. Bahasa Arab itu balungan katane, embek bahasa Indonesia lain sama sekali. nih, bahasa Arab itu wonten zaitun kok imun. Ono koma zaitun. Ono zaitun koma. Ono zaitun yakumu. Ono zaitun yakumu ono zaidun koma, ono inna zaidan koma, ono inna zaidun imun ono kana zaidun iman ono inna zaidun gini kita diterjemahno mbek wong Indonesia Zaid ngadep ngono kabeh Zaitun kok imun Zaid ngadeg Zaitun koma Zaid ngadeg koma Zaitun Zaid ngadeg Yakumu Zaitun Zaitun, ngadeg Ina Zaidan kok imun ngadek Ina Zaidan lah kok imun ngadek Hilang. Belum sastranya. Tapi biasa mau Yasin nih. Nalika diutus ada yang mendustakan ini nalika di Ina ilaikum lamursalun. Gurine ana Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Terus jemane padha. <laughs> Nuansa makna hilang, tidak bisa. Ane ngaji, ngaji Quran sak makna, Ngaji Quran sak tafsir. Tafsir Itu terjemah nggak ngerti konteks, nggak sama sekali nggak ngerti konteks, nggak ngerti asbabun nuzul, nggak ngerti kaitannya antara ayat satu dan ayat yang lain. Mulane biar ya jujur mana kabeh. biar itu zamannya Pak Bung Karno oh ono ayat terkenal nanti digowo Bung Karno digawa pidato ning PBB bareng. Mungkin sing marai yo menteri agama nih mungkin wong durung enek MUI mbiyen Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi ampusihim. Nalika Bung Karno kira-kira takok mek menteri anu golekno ayat sing revolusi ngono. Sengat biyen kan Bung Karno senengane revolusi. Ada nggak ayat yang menerangkan tentang revolusi? Menteri agama ini pinter. Ada, ada. inna Allah la yughayyiru ma kaumin Surat Ra'ad boh Aku gak biasa ngapalno ayat-ayat itu. inna Allah la yughayyiru ma kaumin hatta yughayyiru ma amrin. Dimaknani sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri itu ayat revolusi jadi kita harus merubah nasib kita sendiri kalau tidak Gusti Allah tidak akan merubah nasib kita jadi ayat revolusi Pak Harto tekong atau ya butuh dalil juga <laughs> Wong mayoritas orang Islam ya sedih-sedih ya dalil loh kon golekno dalil menawa saiki MUI mergo pisan MUI nalika iku gawe MUI niku Pak Pak Harto eh golekno dalil pembangunan Pak Harto senengane pembangunan pak Bung Karno biyen senengane revolusi golekno dilalai mbah MUI ini mbah Menteri Agama ini golekno ya surat ra'atikum ini ini ada pak inna allaha la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim itu ayat pembukaan iya sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi sesuatu kaum kecuali kaum itu merubah kondisinya sendiri itu pembangunan pak terus jadi ayat pembangunan <laughs> jadi iso mongklah mangklah itu ayat tergantung presidennya eh, Jokowi kok kali aku iki yang ada ayat tentang lingkungan hidup apa enggak ada aku apa Allah la yughayyiru ma malah rodok mengkek-mengkek nek lingkungan hidup dalam ilmu tafsir itu ada nafsiri ayat dengan ayat itu. Innallaha la yughayyiru ma. Ma itu kata mubham. Mubham itu artinya tidak konkret. Kita punya kata itu. Kata tidak konkret itu kita punya, yaitu apa? Atau sesuatu. Ma itu apa atau sesuatu mubham, tidak konkret. Sungguhnya Allah tidak merubah sesuatu. Ngono. Kok mbok maknani nasib kon ndi? Wong sesuatu itu tidak konkret kok mbok konkret no nasib. Dari mana? Lha nek kepengin nih goleki Quran mbok menawa ana sing mirip-mirip itu ayatnya. Dan senata nek gelem kangelan sithik ana. Dzalika bi annallaha Layu gajiru ma bi layu gajiru nikmatan an amaha ala kaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ning di sini tidak mubham tapi jelas konkret nikmah jadi artinya ayat itu tadi Allah tidak mengubah sesuatu nikmat yang ada pada suatu kaum kecuali kaum itu memang menghendaki merubah nikmat menjadi laknat sampai api rukun damai kok kepengen tukaran ya dewi dhewe Gusti Allah enggak Gusti Allah Indonesia adil makmur tenang damai indah sejuk lah kono kalau ngono ya sekono diparingi nikmat kayak hutan yang paling bagus di dunia wes kita kayak alas wit jati ana sono keling ono segala macam ono. penek kepengen kepengin gawe omah jiku oh, sak cukup Bungo isen-isen lemari jiku lemari nggo kayu gu lemari meja kursi durung enek yen jiku kayu alas gawen Iki omah wis loro telu. Lemari ne wis 14. Meja kursi ne wis ngebaki omah. Lha kok isih nebangi? Wit alas iku ngopo? Ku ekspor import. Serakae kaya ngono. Lha terus banjir bandang, iku sapa sing ngewahi? awak dewe, tiga ini nikmat Gusti Allah dirusak dewe, tiga pas duluran sing wapi era karuan dilalah tengen Indonesia ini masa Allah ono wong Jawa niku nek nek satu lagi iki kula kadang-kadang mikir iki niki nek akademisi kaya anu ya, ngerti lah asal ini kok memper-memper gitu ya falsafat Jawa karo Islam kok meh memper-memper minimal falsafat Jawa kok ono dalile ngono sampean goleki niku falsafat Jawa-Jawa niku ono dalile kabeh misale urip ning alam donya iki namung prasasat mampir ngombe iki Jawa niku dalile ana apa gak niku niku ana Ngerti dawe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam urip ning alam donya iki ka'abiri sabilin. Ka'abiri sabilin, kaya wong nyabrang. Iki mampir ngombe, iki nyabrang. Harus dilit lah pokoknya. Becek ketitik Allah ketara. Golek itu dalilnya allah kabeh. Ono tepo slira unggah ungguh tepo slira iku bahasa Indonesia apa apa weng? tepok tenggang rasa tenggang iki soalnya ini kosakata yang sudah nggak begitu populer sekarang tenggang rasa padahal ono dalile sahih la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sayang iki ana balik-balik sing ora ngaji. Dalil iki maknane ora pas. hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi dimaknani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dimaknani belum sempurna imannya seseorang sebelum dia menyintai saudaranya seperti menyintai dirinya sendiri sing akeh do maknani ngono padahal nek maknane ngono bahasa Arabe orang ngono bahasa Arabe mesti layuk minu ahadukum hatta yuhibba akahu kama yuhibbu nafsahu ini enggak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tenggang rasa ya. Nek kue seneng warungmu laris, kue ya kudu seneng nek warunge dulur laris. Nek kue seneng bojomu, dulurmu bojone ayu ya kowe kudu nek kowe seneng bojomu ayu kowe ya kudu seneng nek dulurmu bojone ayu aja kok kowe seneng bojomu ayu dulurmu bojone ayu terus kowe sirik kowe seneng nek warungmu laris ana warunge dulurmu laris kowe ora atimu kasut gak sempurna imanmu pengen sempurna imanmu kalau kamu senang apa kamu harus senang saudaramu juga seperti itu saya nah, mboten la ilaha illallah eh, aku seneng iki nek ini aja aja mulai teng mriki teng Mekah niku Mekah niku gak nggon pusate Islam itu, kebelat ini niku sampean tingali niku tengene TV nek sampean dereng nate mereka, teng TV nak bolak-balik ketok niku. Wong doyok oyoan ngambung Hajar Aswad. Niku keplaur nyikuti dulur Mak gok yang baik kepengen iso ngambung Hajar Aswad ngantek nyikuti kiwa tengen. Niki padahal kita tengen niki dulur kabeh, eh. orang ana sing mau Wong ning gone Mekah kok tawaf kok kabeh dulure kabe, Dikne kepengin ngambung Hajar Aswad dulure disikuti. orang kena atas niki betul trap nek ndikne seneng iso ngambung hajar aswat ndikne kudu seneng nek dulure iso ngambung hajar aswat nek ndikne seneng hajine mabrur kudu ndikne seneng nek dulure hajine mabrur nek sakniki ya mboten pokoke aku mabrur kono mardut ya lah ngoten ora ana wong haji niku pun tenggene garis raudhah misale mbok sampai ndeh itu gak pun mboten pulang padahal nek ndrok kados niki sampean seneng tengene itu iki ya sampean kudu seneng nek dulure sampean teng raudha sampean nengok-nengok ning kono tok ora nawani dulure sampean iki mau tekan kini apa iki mau Iya, jadi apa namanya? Quran sama hadis itu itu harus diingajek tidak bisa nek arah arah sengaji ya wis ah, dadi apa kan iso penggawean bilang-bilang kok pedagang apa-apa apa polisi apa tentara merasa usah ustad barang lain lah mulia sedelok mulai ae itu dipertanggungjawabkan semua nanti dipertanggungjawabkan yang akhirat itu dipertanggungjawabkan iya nek gak no kisruh nek no kisruh kisroh pertanggungjawabannya oh, gak mau neng Indonesia tak orang neng udin dunia neng akhirat Mungkin akhirat ditakoi, nek ditakoki ame kok iso maknani ini sopos yang kondo? Gue sampai jawab Mbah Google lah. repot. Oh, itu jelas. ini ku diusut sedaya ini diusut. Kue kok iso muni nek iki dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong kue mbekan Kanjeng Rasul iku 15 abad jaraknya. Dari mana kamu? Kue kok iso maca Quran ini iki sapa sing ngalahi kowe? Wong kowe gak menangi Kanjeng Nabi, menangi sahabat ae ora, menangi tabiin ae ora. Menangi sapa? menangi Mbah Munawir ae ora kok. Tapi eh, kula kan iso jawab nek kula. Kula menangi Kiai Qadir. Menangi Kiai Dalhar. Hmm. Engko ben ditakoki malaikat ya Kiai Qadir mbek Kiai Dalhar. kowe kok marahi ngono kan karo Mustafa kondi kula ning bapak kula Kiai Munawir pun karek Kiai Munawir mangke niku mangke ngoten niku kowe kok ngerti nek iki hadise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam oh, kula maos teng kene majalah Al Hidayah niku wah ya repot zaman oh, ini akhirat eh. bakas majalah ini ada merguru ini santri-santri sing tenanan nggak ngaji dan ini rada rada anu masalah gini, Indonesia ini orang-orang sing ngaji terus dunia dikuasai karo Masya Allah kalau nek kol ngeten niku kelingan dawe kancing rasul sallallahu alaihi wasallam Inna allaha la yakbidul ilma intizaan min suduril ulama wa innama yantazihu biqabdil ulama au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Allah niku nek mundut ngilmune Orang kok didodosi saka dadane kiai-kiai ulama-ulama mboten. Ilmune Imam Syafi'i didodosi kan. Imam Syafi'i ini isih. Mboten. Kiai Hasyim As'ari didodosi hadise barang terus tuh saya sehe takwat. Kiai Munawil didodosi ilmu Qur'ane. Mboten tapi bikobdil ulama. Cara Allah Ta'ala mengambil ilmunya bukan didodosi soko dadane ulama, tapi bikobdil ulama. Dengan mengambil sekalian ulama. Diambil Imam Hanafi, diambil Imam Malik, diambil Imam Syafi'i, diambil Imam Ahmad dan Sun, diambil Imam Ghazali, diambil Imam Abdul Syasim Asari, diambil Kiai Munawir, diambil Kiai Abdul Qadir, Diambil Kiai Ali diambil Kiai Dalal diambili sang ilmu nih hatta idza lam alimun wa fi riwayatin hatta idza lam aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu wah dalil apa <laughs> La ilaha illallah. Ana wakil rektor sak dalil. Allah itu kalau mengambil ilmunya langsung diambili semua ulamanya sak ilmu nih sak ilmu nih ada tuh saya semasari sak ilmu hadis kiai wahab hasbullah sak sulfukiye kiai ali sak lugote kiai abdul qadir sak ilmu Quran terus seterusnya sampai sudah tidak ada orang yang betul-betul ngalim kata ya tidak ada yang ngalim nek wis gak ono piye ittakhadhan nasu ru'usan juhalan sing dadekno pemimpin sing dadekno ulama sing dadekno impinan karo wong-wong ya wong-wong sing wawulu-wawulu iku ilu nek ditakoki fa'afta bi ghairi ilmin mongko memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka dia sesat dan menyesatkan orang. Nauzubillah min dzalik. Hadis sahih ya. apa? Ya. Oh. Ini Mosok wis gak ono saiki. Mosok wis gak ono. Kok masyarakat ya bean ruusan jualan, Gak ono apa ora ketok. Nek gak ono ya naudzubillah min zalik. Naudzubillah. Ditanyai nggak nanggung ilmu ya mesti sesat. Mesti sesat. Bagaimana hukumnya? Kodok haram. Haram kodok. Kalau tidak dimakan tapi diternakkan bagaimana hukumnya menernakkan kodok? Kalau nernak tidak dimakan halal. Kalau melacur hukumnya Hmm. Kalau tidak melacur tapi hanya gelmo. lu adol. Jadi ini santri-santri itu tenanan ngasih sing tenanan Masya Allah nanti kalau Indonesia ini mayoritas umat Islam nek gak nutut piye kiai tembekan masyarakat ini sudah banyak masyarakat itu sing elok elok nyawang kiai ku mau ndelok potongane tok ndelok watuke tok ndelok jabatane tok ora ndelok ngilmune lho ngilmune tak ndelok sepundi rekam sejaknya toh Oh sampai ngundang munawir kiai ini ku. Sampai aku ngerti rekam jejaknya. Wong iku kancaku biyen ning mondok niku Kiai Ali. Dene padha-padha santri niki Zena santri Gus Waso saja. ngaji Ngerti deh. Pekeh ngerti, anu ngerti. ini ngerti. Lah nek kae, mbah aku gak ngerti ya, gak tahu kancanan mbek nih. Gak ngerti rekam jejake. Paseh terus ya. <laughs> Pasai nek gawok la ilaha illallah. Pasai iku janji ngaji tajwid to pasai. Si tajwid tok tajwid tok wis pasai pokoke. Ora pernah ngrasa ngaji tafsir wis pasai tak karuan. Subhanallah, subhanallah. rekam jejak dulu toh ini mbok enut iki sapa kan harus ada rekam jejaknya toh lho ning akademisi ngono wis aturan aturane iki nek dokter mesti kudu ini ini ini ngene nek orang tahu S1 S2 terus dokter ikut mesti dokter honore kaos itu. kayak dokter Mustafa Bisri itu ora tahu ning gone kuliah ra apa kok iso untuk dokter mesti dokter kaos itu honore kaos honore kaos itu cekakane HC dokter kurung HC ono karuan nek kiai ustaz gak ono gak ono standarte blas pokoke ngaku ya iya ngaku terwatuke padha kula pun nanti nulis niku jadi kepengen jadi kiai iku iso macam-macam carane niku mergo kiai-kiai teng Indonesia ini ana sing produk pemerintah ana sing produk partai politik ana sing produk pers ana sing produk masyarakat ana sing gawean dhewe niku kandakne kabeh kepen kowe nek kepengin dadi kiai utawa ustaz iku iso kiai gaweane pemerintah berusahalah masuk MUI eh semesti dadi ulama eh kepengen kiai gaweane pers kenalan karo wartawan lawan niki wau kula cerita biyen ana almarhum Cahnom tapi cerdas tapi nuakal namine Agus Miftah Allah yarham Agus Miftah tahu saking pinter saking cerdas ini nah, tahu kepilih jadi anggota KPU suatu ketika ajeng diwawancarai karo wartawan Loh, kamu mau wawancarai saya sudah tahu nama saya saya belum? Sudah pak. Siapa? Bapak kan Agus Miftah. Loh ya, kurang. Loh lengkapnya gimana? KH Agus Miftah. Tulis dulu baru wawancara. Pak lihat, ya betul KH Agus Miftah. Seesok pun ditulis Kiai Haji Agus Miftah anggota KPU menyatakan gini-gini. Liane sekarang melu ngono terus kah Gus Miftah terus pers. Lah kula dadi kiai nggih ngoten. Kenalan kula wartawan pirang-pirang. Lha kula sengeni wartawan-wartawan, kumpul wartawan-wartawan pirang-pirang kula. Kowe kok nulis aku kok Gusmas Mus. Ngerti maknane Gusmus to? Gus ngerti apa gak? Lha napa? Lha ora ngerti kok mbok tulis. khusiku iku maknane anake kiai sing durung pantes disebut kiai. Masa aku durung pantes disebut kiai. Om undang Gus terus saya iku. Lah terus bagaimana? Ya minimal ya kayak kurung lah Gus Mus dalam kurung KH Mustafa Bisri kan. Oh terus ditulis Mus KH Mustafa Feni. Wah, polis diluk opini tercipta. Gus Mus itu adalah KH Mustafa Feni. Zaman rame-rame ini Kiai Khos kula dilebokno. Aku lebokno Kiai kos ah. Wartawan geng-geng Niki produk pers. Pers niku meh padha karo penyair zaman jahiliyah penyair jahiliyah itu membuat opini bangun opini mulai kurang, kurang ajar kayak apa penyair jahiliyah niku dipedeni kalau tiang itu, tokoh masyarakat tingkat nomor satu itu pada waktu itu penyair Umur kelas niku kurang ajar Umur kelas Qais penyair terkenal sing sairing nganti dipasang ning Ka'bah niku niku makal kurang ajar tapi cah wedok itu orang ana sing wani kali mbake. Mergo sekali disairno kali ki mbake, sarap ngelek-ngelek ki mbake terus. Wedi. Lah niku niki fungsi yang seperti itu pers. pers ngomong Gusmus itu Kiai Haji. Mbok sampean buantah wong sak juta ya kurang percayane. Wis ora ana sing ngandel sampean. OP ini sudah terbentuk. Badut mawon niku iso dadi kiai, nek persis ngomong kiai iki. Nek gak konangan kaya sinten niku? Bagus Raden niku. <laughs> OP ini luar biasa niku oh, intelektual mau leket anu termakan kalau sudah opini pers ana sing kiai niku gaweane politisi politisi ini kali akeh jadi wah ana wong 200 tukokno serban kabeh ketunan kaji serban pirang-pirang 5000 lima ngatus ini nah, ku kecil nih kanggo partai politik. Mangke terus diundang wartawan. Ini kami sudah mendapat dukungan kiai-kiai sebanyak 200. Oh. Kiai. ana sing kiai gawean dhewe. Lho niki sampeyan nek kepengin kula kiai kiate sampeyan. niku kau serban serban sing kepengin sing wibawa sing ijo tapi rada larang nih sing ijo niku ya selawe ewu munggah itu larang kasak niki malah gak gak entuk san larang nih sing ijo nih seketu kaji terus sedikit kemampuan akting nah ini sing rada angel niki sedikit kemampuan akting bisa nirutno mlakune kiai bisa nirutno watuke kiai deheme kiai pun nek kepengin cepet niku kudu ngongkosi rada akeh kanca sampean sampean kae duit pun ana kol ning kerapyak Biasanya wong akeh konco sampean kok sepuluh sampean dumi ya kue tak kai kacis nih kerapian, Jogja ya, tambahi sepuluh hewunan terus lah apa mangke wis kowe kono kebareng bareng yang hadirin kono gue nek aku teko langsung cucup tanganku ya hmm. nek perlu oyo-oyoan ya lho niku kula gadah dulur niku iso dadi kiai tenan gara-gara ngoten niku iki teng kapiak mriki teng kapiak anu niki anu niki maine teng kapiak niki niku disebar kancane niku disebar kuwi mbok teko nggo serban ijo jegal <coughs> geruduk-geruduk iki kancane kabeh wis pengalaman ya oh, ibu-ibu ditarik barang itu tapi psikologi masa niku nak wonten wong ngoten niku liyane do melu. Do melu. Engko basa lama lagi takok, iku mau sapa? lha kowe mau melak-melak, lah kowe mau salaman. lha kowe udah salaman, aku ya melak-melon. lha niku wonten sing diongkosi luwih akeh. Banjet nek cara Jawane banjet. Ngono. Iku mau sapa kok ngantek isih nomono kok kaya keramate kaya ngono niki sing banjet niki terus kondo lho kowe kok kowe kok durung krungu piye ya iku wali tiban ning kene daerah ne anu, ya kiai ya ya oh kiai tiban iku ono ya wis dadi langsung dadi kiai sok macam-macam jenisnya ini macam-macam Nah sing kiai masyarakat niku pancen masyarakat sing menciptakan, sing ngundang kiai niku masyarakat. Masyarakat ora kenek kok. Kecuali gini niku. Nek digiring karo pers. Iki kok jadi soalnya kalau niku pikiran gini, pikiran ya Allah kiai-kiai sing kaya Kiai Munawir, Kiai Azhari barang niku nang buton ketok. Boten ketok ora tau mlebu TV. Napa? Nah, jadi ketilep sampean boten ngarani kiai apa. Ya, Pemene potongane ngono. Kayak wong biasa bloko-bloko. Kluntang, kluntung kaya ngono. Jajal sekali-sekali sampean niku nganggo serban apa-apa nganggo jubah itu lho nek ora ya, duwe kok tak wae ya, aku aku duwe akeh eh ngajak ning Jakarta karo eh, kan dale Masih Kiai Munawir sampean wong-wong Jakarta iki. Lho setengah siji Masya Allah Ora krasa setengah siji men. Dadi niki Intinya omongan kula niki pertama kalau niki mulut dan kudu diseringi diakai bisa ah. bid'ah lah akeh kula sing nanggung dosane bid'ah kula senang niate muludan kanggo ngiling eling tuladane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khol kanggo ngeling-eling tuladani para kiai meloro nek iso digalakkan ana kol perempuan kol perempuan sing diperingati kene mau maulud mauludnya Raden Ajeng Kartini Kanjeng Nabi karo Raden Ajeng Kartini muludan ini kol khole nyai-nyai Nomor telu antri santri wedok udah siap untuk jadi nyai. Apakah nyai dalam pengertian kiai wedok atau nyai dalam pengertian mendampingi kiai-kiai untuk berjuang li'la'i kalimatillahi al ulia. Dan itu terutama harus ngaji. Harus belajar. Ngaji itu utamakan yang lebih penting dulu ngaji Quran ngaji tentang Gusti Allah Ta'ala makrifatullah sebab saat ini ku kata uang sing nyeneng no Gusti Allah tapi gak kenal Gusti Allah niki berabe berabe Kulo niki kulo contoh nawak kulo kiamba niku kulo contoh nawak kulo kiamba. Kulo niku unduwe bojo sing jatuh cinta kalih kula sejak dereng ketemu kula. Bayangno. Kula niku kalih bojo kula niku dicintai bojo kula sadurunge iki ambake ketemu kula. Hebat to niku. Soale aku iki wong kuna, Nduk. Aku iki wong kuna mbiyen, wong kuna. Wong kuna iku dijodhokno mbek wong tuwa. Ora kaya saiki golek dhewe. Ben dijodhokno. Ya ana kowe engko entuk iku anake Kiai Basuni. Tapi kula nalika niku nggih wis rada modern sithik. Ah. Wong isih ngenyang kok. Nggih kula nggih purun tapi kula diizini surat-suratan. surat-suratan tok iku njaluk izin kok mbiyen. Saiki goncengan bareng wis ora Pamitan ra apa cengklak-cengklek ngono. Kula sini surat-suratan bojo kula teng Jogja, kula teng Mesir. Kula niku mulai mbiyen pancen ahli gawe surat. Surat. Ono kanca kula sekarang kurang terkenal di Makassar di ujung pandang. Zaman yang Mesir kiambake naksir nih Cerita nek kiambake tetangga nih Terus kalau itu lu tulung gawekno surat karo tanggane niku. dibalesi sewenenge ki ibu mboten karuan orang diwaca surat balasan kau niku tanggane kula sing kon maca kon bales sisan <laughs> iki alhamdulillah dibalesi kocok-kocok Dimaca sik sampean, sampean sing maca, sampean sing nyurati yo. Ya. <coughs> Niku to. Ngantek dadi bojone. Bareng wis padha tuweke ketemu te Mekah. Ketemu kali bojone. Lah kula sing wisen bojone dikandani. <laughs> ini dulu yang bikinkan surat <laughs> ya Allah, ya, ya. sampai ini mentalane loh, nombok kandak no bojone <laughs> niku gawe no surat kanggo kanca bayang bayangake pulau nyurati calon kiamba. ki bayang sampean bayangake mawon insyaallah ya Allah bahasa sing mentul-mentul niku -mentul. Wasil kelepek-kelepek. biasanya wong lanang kali wong wedok sing jaluk foto dhisik biasanya wong lanang. Niki mboten. Eh ya pun kadung kena kali bahasa kula niku. Ya mbak sing jaluk foto dhisik. Terus kula golekake foto kula sing kebenaran. Kalau kadang-kadang foto gak kebenaran. Gua nengin ini kok fotone elek ini lho. Jadi kalau golek sing kebenaran kok aja. Wah, tambah pak pak pak. Pun cekake cerita jadi bojo kula. Bojo kula omah-omah pertama kali niku piyambake masakake kula opor niku klopone loro. Sampeyan bayangake ngono. Opor kok klopone loro padahal mak wong loro tok sing arep mangan. Apa lho? pungkete ra karoan. pitik siji klopo loro bareng wis mateng disuguhne kula mau ngicipi sak sendok nangis ya Wiji kula nangis diwadul nomor tuane wedok alias mbok kula terlalu mas muslim napa napa niki mawulan kula damelake opor klopone kalih kula marut mawon ngantos kebebet-bebet sing niku kalih empuke mboten karuan ayam kampung sepe nggih saking femina Kok dicipi kok sak sendok tok iku terlaluan. Diwaduli ngoten niku mbok kula ngguyu ngakak-ngakak. <laughs> Lah kowe gak takok-takok sik. Bojomu kuwi paling gak seneng mangan ngalawe apa dudoe nganggo santen gak seneng lene. Alung mbok sambelno jeruk entek sak wakul lene iku. Gak seneng. Pak S itu dijajal sambil no jeruk kula mangani akeh. Terus ngantek tuwek sambil jeruk terus. Apa yang ingin saya katakan? Jadi tidak cukup cinta sampai kelepek-kelepek tidak cukup. Dia harus mengenal siapa yang dicinta itu. Alih-alih dia ingin menyenangkan yang dicintai, yang dicintai enggak doyan. Ya kenal dulu. Ojo kok angger cinta. Terus ngerti rok rok sepan warna merah menyala regane dua juta dituku Demi cintaku kepadamu adikku ini ku belikan kamu. Rok sepan merah menyala dua juta deh terima kasih mas muni terima kasih tapi itu sampai digung ngelapis sepeda kenapa karena sepan dia tidak suka apalagi warna merah menyala kenali dulu jangan cinta dulu kelepek-kelepek tapi nggak kenal iki cinta mbek Gusti Allah percaya aku kowe cinta percaya aku cintamu mbek Gusti Allah percaya tapi kowe kenal orang, orang? Nek gak nek gak kenal kok jojo kowe mau ditaboki kok mek malaikate. Jadi ya, ya, ya. Gusti Allah dan digambarno kaya awake ndekne. Nek ndekne muring-muring berarti Gusti Allah muring-muring. Nek Gusti Allah nek ndekne mangkel Gusti Allah berarti mangkel. Lha iku piye tuh akale ning ndi akale ora kenal Gusti Allah wis rasa guneman soal Gusti Allah Gusti Allah niku ya tak kai kandhani sithik ae tak kenalno sithik ae kowe yo sing ora ngaku seneng Gusti Allah tak kenalno Gusti Allah Gusti Allah itu kagungan sing jenenge kasih sayang rahmat itu sebanyak seratus taruhlah seratus kasih sayang kagungannya Gusti yang satu itu dibagi kawulo kawulane sak ngalam donya termasuk ibu sayang terhadap anaknya, kekasih terhadap kekasihnya, sampai kuda terhadap anak kudanya. Yang dia tidak mau nginjak anaknya itu karena kasih sayang yang satu dari Allah Ta'ala termasuk kasih sayangnya ibu terhadap anaknya yang 99 itu untuk Allah sendiri kasih sayangnya Allah sendiri coba bayang Gusti Allah itu kewajem delak pendelik stik-stik jahanam stik jahanam la ilaha illallah lah apa Gusti Allah ngurusi wong setengah miliar. Kecil, kecil sekali. Kok petetang petinting rumang sampe. Kowe muni Allah Akbar bolak-balik iku ngerti gede ini Gusti Allah ta ora? ini Gusti Allah sepira kok kowe bolak-balik muni Allahu Akbar Allahu Akbar iku. sama podok karo Masjid Akbar Surabaya kuwi. Apa mbok pajakna karo pengajian akbarmu kuwi? pada no rapat akbarmu kuwi pun bolak-balik matur sampai saat ini, saat ini sampai nek ndelok nih gini YouTube gule sampai tulis tulis bumi klik Mungkin sampai no gede ini bumi sampean niku onten nih gambarno alam semesta ini mulai dari bumi bulan, matahari, planet-planet dan lain sebagainya. Ini wonten ini YouTube gula ini. Penting itu. Nanti sama lihat. Tulis saja bumi atau besarnya bumi. Makai metu nih. Sampai makai laki isomuni Allahu Akbar dengan fase. Ketika melihat bahwa bumi kita ternyata di sana ini tidak lebih besar daripada sebutir debu. Sebutir debu. Sebutir debu dihuni oleh tujuh setengah miliaran manusia. Tapi manusianya belum pernah melihat yang lain-lain. Disangkanya sebutir debu itu gede banget Mulane biyen kata wali-wali sing Allahu Akbar nalika Allahu Akbar semaput. Kalau muni Allah Akbar semaput. Banyak wali-wali saiki Allahu Akbar cengengesan. Allah Akbar semaput mergo ngerti gedene Gusti Allah taala dan kecilnya dia. Saya bersama-sama sekian miliar orang di butiran debu di hadapan pencipta alam semesta ini semua Mulane Allah ya kam Kiai Khalil Bisi kakak kula niku nek maknani Allah Akbar. Nek kowe ora iso maknani Gusti Allah segedene sepira, maknani awakmu cilik banget. Cilik banget Gusti, cilik banget. Omongin oh, Allahu Akbar Bayang nawa dhewe aku gede banget orang yang mau temuni Allah Akbar dia akan sangat merasa kecil sekali apa meneh kok sombong apa meneh kok rumangsa bener dhewe ndak bisa kecil kok Lagi mau semai kesimpulan kok tekan naik ibu gitu ya dah la ilallah. Iya. Jadi, ini mau tekan tidur wae ngaji ngaji sing tenanan kemudian kenal Gusti Allah dikenal Gusti Allah mengenali Gusti Allah bisa dengan ayat-ayat Al-Quran bisa ayat-ayat kauniyah bisa melihat kepada ciptaan-ciptaannya mikir ini digunakan Aku meh ngongkon mikir iku kok darani niru cak lontong. Tapi jane saya wong orang di dalam Al-Qur'an itu perintah zikir itu sama banyaknya dengan perintah untuk berpikir. Tapi wong berzikir terus saya mungkin paling gampang. Zikir kan gampang. Enggak ya, ilmu, iya, enggak ya menurut saya. Berpikir ini kadang dipikirkan kalau kita tidak pernah berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Gusti Allah, kita tidak bisa kenal sama Gusti Allah Taala. Dan hati-hati ojo ngantek santri-santri itu kedisian terkenal. Ilmu ini belum cukup lagi ibtidaiyah daya, terkenal jadi mubalek. Payu rono ini payah bungkung ibarat HP ora tau charge yo kentekan baterai ini di belajar dan saya sudah sering mengatakan jangan berhenti belajar boleh berhenti sekolah tapi jangan berhenti belajar mergo sing masalah selalu di masyarakat itu adalah orang-orang yang berhenti belajar dan merasa dia sudah pandai. Dawei kancing Nabi, orang itu tetap akan pandai selama dia masih belajar. Kalau dia berhenti belajar karena merasa pandai, mulailah dia bodoh. Jangan pernah berhenti belajar. Jam Nah itu kesimpulannya itu. Jadi kesimpulan sudah saya sampaikan semua. Kumpul-kumpul santi-santi ngiling-ngiling itu kesimpulanku ya. Ojo berhenti belajar. Terus haus belajar terus. Kalau tak menangi ning kene iki kiai-kiai ku mulai dari Kiai Ali, Kiai Qadir, Kiai Zainal Kiai semua wabeh itu tidak ada yang berhenti belajar meskipun beliau-beliau sudah disebut Kiai ini gak percaya tak nang mutolaah itu siang malam belajar belajar belajar tidak pernah berhenti karena itu ilmunya berkembang terus dan selalu semakin tawaduk kiai-kiai itu semakin tawaduk karena begitu kenal Gusti Allah sambah tawaduk tanda-tandanya orang kenal Gusti Allah itu orang menjadi tawaduk sekali tidak berani dulu Allah yarham kiai dalhar itu sampai enggak tidak pernah enggak tidak pernah itu disuruh pidato tidak pernah pidato Betul sakit ya walau Kalimantan Kiai senajan sak kecap Kiai ini lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sami sugeng ke Nge wassalamualaikum warahmatullahi apa tidak punya ilmu beliau lupa aku ini magelang sekarang kiai dagal tuh masya Allah. Oh, bapak kula kali kiai dagal momen dipotrek ditunggalni kiai dagal. Ora tau netok-netokno. Duwe ilmu. Wong pidato lujeng Ustaz. Inggih. Atur nuwun, assalamualaikum. <laughs> Kiai niki kaya ngoten niku. Eh, hmm. derane kiai tenan gak iso pidato. Mok ngono tok. Pun gak sudah mudun-mudun niku. Nika Gus, nggih. Cekap nggih Gus nggih. Kalau gitu menika yang saged kula aturaken irang-irangipun nyuwun agung pangapunten. Kula nek rodok kasar-kasar sithik nggih sampai ngapura iki wong hawane pancen panas rodokan dadi gawane kudu stres mugi-mugi wonten manfaatipun dunia wal akhirah Wallahu yuafikuna ila ma fihi khairul islam al muslimin khairu indonesia wa indonesiyin wa astaghfirullahalazim li walakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukarim masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika subhanak Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار يا قاهر الله أنت المتعالي الحكم الفرد ذو العرش الولي والأحكام الغافر المؤتى الجواد المنعم العادل العدل الصبر الرحمن إننا يا رب الله يا قدس يا رحمن يا بر يا حنان مسجد اليدين تبارك اسمك الإحسان يا قرعنا بذاك المسلم الله يا خلق يا مجيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان سميع مجيب وإن دعونا يستجب آمنا استجب آمنا يا الله يا رحمن اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد